الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatik kama nawwatul ardu bin nuri syamsik abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma rizukna istiqomah ya Allah Allahumma rizukna istiqomah Allahumma rizukna istiqomah Ya Allah Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yakinan sadiqan wa qalban khosian, la haula wa la quwata illa billah amin ya Allah ya rabbal alamin kita sering badan kita takut sakit sangat fokus menjaga kesehatan badan tapi apakah kita fokus menjaga kesehatan hati? Kita berani bayar mahal ke laboratorium untuk mendeteksi penyakit badan. Tapi berapa banyak kita berani mengeluarkan waktu, tenaga, biaya untuk mendeteksi penyakit hati. Kita sibuk membersihkan rumah, kendaraan, pakaian, tapi jarang orang yang sangat sibuk membersihkan hati. Padahal semua urusan tergantung hati. Iman itu di hati dibuktikan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan. Nah, dirin kita pun sering takut kena musibah, takut dompet hilang, harta hilang, tapi jarang yang takut iman hilang. Takut turun pangkat, tapi sedikit yang takut turun iman. Takut uang berkurang, tabungan berkurang, tapi tidak takut iman berkurang. Padahal yang bahaya dalam hidup ini adalah futur. Melemah sesudah kuat, menjadi malas sesudah semangat putur itu down. Kalau tidak waspada futur ini Kalau tidak direm Akan terus berlanjut Dan paling fatal adalah su'ul khotimah Mati dalam keadaan Tidak iman Mati dalam keadaan bergelimang maksiat Kita harus mendeteksi gejala-gejala futur ini satu gejala futur ini bisa dilihat dari malasnya ibadah mungkin tidak meninggalkan yang fardu tapi malas yang biasanya sholat berjamaah di masjid kisah pertama terus mundur ke belakang ke belakang datangnya telat yang biasa sholat sunnah malas sholat sunnah ini sudah gejala nih malas tahajud hilang biasa jam 3 setengah 3 mulai jam setengah 4 ada saja alasan nanti 4 kurang seperempat nanti hanya witir saja itu pun baca basi kemudian hilang nah yang tepat waktu mulai kendor ciri khas ya futur itu menunda sholat kalau kita sudah mulai turun iman sholat ditunda-tunda ada saja yang lebih penting dari sholat itu apakah ngobrol apakah WA apakah acara TV apakah apa saja hobi yang membuat kepada Allah itu menjadi semakin tidak prioritas yang biasanya tepat waktu kendor kendor kendor yang biasanya berjamaah mulai jamaahnya di rumah yang di masjid jadi di rumah di rumah jadi sendiri nanti sholat sunnah hilang tuh satu persatu hilang tahajud hilang duluan rawatib hilang kalau ke masjid tidak ada tahiyatul masjid ini sudah mulai gejala futur dari segi kuantitas turun Gejala futur lainnya adalah sudah tidak ada lagi nikmatnya ibadah. Tidak ada wajilat qulubuhum bergetarnya hati ketika mendengar ayat-ayat Allah. Kering, garing hati itu. Gersang. Tidak ada lagi nikmatnya sholat. Nikmatnya munajat. Doa juga alas sekali. Termasuk zikir ya. Zikir pada sholat itu kelihatan kalau sudah futur tuh Bahkan sekarang sudah tergantikan jarinya oleh jempol. Assalamualaikum cabut HP. Ada saja kepentingan untuk mencabut HP itu seakan lebih penting daripada zikrullah. Kalau futur sudah mulai turun, sholat itu hanya formalitas tidak dinikmati, tidak ada kelezatannya. Munajat minta ke Allah tuh hanya basa-basi saja. Amin amin robbal alamin. Kalau bisa pergi saja. Habis sholat tuh tidak zikir, pergi. Ada aja alasan untuk pergi tuh. Entah apa. Ada saja alasan untuk membuka HP, untuk pergi. Nah ini sudah ciri khas futur nih. Jadi kalau kita merasakan itu, futur sudah menurun itu atau adik, teman, istri, suami habis sholat tuh langsung pergi saja nah, berarti dia tidak tidak menikmati saat mustajabnya doa sesudah sholat tadi apa selanjutnya tadi kuantitasnya kualitasnya juga jelek tidak ada kehusuan tidak ada nikmat tidak ada air mata toba kering gitu doa itu seperti perlu nggak perlu hanya formalitas ngaji yang biasa one day one juice terus turun nanti selalu ada alasan saja untuk tidak ngaji itu. nanti ngajinya pakai HP gitu pas ngaji pakai HP udah pasti itu banyak gangguan Bismillahirrahmanirrahim Yasin buka lagi tiap ayat dipotong oleh WA yang malang itu sekarang kan banyak yang diperbudak oleh WA ya dan oleh grup WA kalau sudah futur lebih penting baca WA daripada baca Quran ya Apalagi ciri futur lainnya sesudah tidak ada lagi lezatnya, garing itu tuh ya. Zikir itu kurang, jarang, jarang zikir. Baca Quran malas, ya sudah mengeras, mengeras. Apalagi ciri zikirnya itu uh, futur mulai turun iman, selain kualitas ibadah, hati yang makin keras dan gersang, juga semakin banyak kesia-siaan yang tidak perlu tidak manfaat mulai dilakukan ngobrol membahas yang tidak ada kaitannya sudah mulai enteng-enteng dari sini mulai menganggap remeh maksiat yang tadinya hijab terjaga mulai senang ikhtilat pandangan yang tadinya dijaga sekarang senang melihat yang sesungguhnya tidak boleh dilihat dan mulai menganggap remeh dosa kecil. Dari sana mulai nantinya awalnya takut bikin dosa kecil, lama-lama menjadi biasa. Takut dosa sedang menjadi biasa, takut dosa besar, akhirnya biasa saja berbuat dosa tanpa merasa salah. Ini menuju suul khotimah nih perjalanannya. Iya hadirin dari yang sia-sia lalu ke dosa kecil dosa sedang ujungnya jadi dosa besar apalagi ciri lainnya sangat sibuk dengan urusan penilaian orang jadi mulai pindah dari yang tadinya sangat ingin dinilai Allah menjadi ingin dinilai orang jadi lebih sibuk ke casing penampilan gaya handphone baru, kendaraan, walaupun nyicil, tetap penting. Terus saja demi penampilan, sibuk sekali dengan apa yang dinilai orang tentang dirinya. Kalau tanya juga gimana? Han? Saya tadi bagus kan? Bagus kan? Terus ada yang nyeletuk ya lumayan. Dasar kamu mah standarnya rendah begitu. Nah inginnya disebut bagus. Sangat sibuk membangun casing, penampilan, pakaian, bentuk tubuh. Pokoknya ingin dilihat, dikagumi orang. Pindah dari yang tadinya ingin dinilai Allah, sekarang keingin dinilai orang. Kalau orang ingin dinilai Allah, lebih sibuk menjaga hati dan amal. Tapi kalau ingin dipuji orang, sangat sibuk dengan memperbagus bungkus, topeng, casing Ayo, yang tadinya jarang bergaya, ada tuh. Yang asalnya kerudungnya biasa-biasa, lama-lama ya begitu. Terus, ya. <laughs> Itu jilbab favorit ya. Tahu nggak apa? Yang ini sat, sat. sat. <laughs> jilbab putih pakai eyeshadow di sini terus lipsticknya ke sini hati-hati hadisin yang sibuk sekali ingin kelihatan keren, kaya, cakep, awet muda lebih sibuk ke topeng daripada sibuk ke hati pokoknya itu sudah gejala futur Ada lagi gejala futur lainnya. Tadi apa yang pertama? Malas ibadah, gersangnya hati. Apa? Ya, gersangnya hati membuat tidak ada lagi kelezatan dalam ibadah, tidak ada nikmat munajat, mulai senang mengsia-sia, sia-sia. Kemudian, oh ya, tidak ada kecemburuan dalam agama. Jadi kalau agama dihina, Rasul dihina, nggak ada nggak ada giroh untuk membela agama. Tidak ada kecemburuan, marah, Allah dihina, Al-Quran dihina. Marah ini tidak identik dengan membabi buta ya. Tapi ada nggak ketersinggungan di hati kita? Ada nggak keinginan untuk menjelaskan, mem mempertahankan kebenaran. Nah, kalau sudah putus cenderung tidak dia akan acuh saja kepada urusan agama, urusan dakwah mulai. Lalu kalau sudah futur akan meninggalkan komunitas orang-orang baik. Jadi dia akan cari komunitas yang membuat dirinya diakui. Kan kalau ketemu dengan orang soleh, kita jadi kurang soleh, benar? Ya kita ketemu dengan ahli tahajud yang jarang tahajud kan ketahuan. Ya, dengan hafal 30 juz kita hanya hafal juz amma. Jadi tapi kalau dengan iman ada kelezatan tuh kumpul dengan orang-orang yang soleh karena kita ke bawah. Tapi kalau futur kita nggak suka karena orang futur tuh tidak suka kepada lingkungan majelis ilmu kepengajian gini nggak suka penuh nasihat jadi salah terus disarekan wae katanya bersinggung ya penceramah dan ngaco kerjanya hanya ngejelek-jelekin saya lingkungan ilmu lingkungan orang-orang soleh mulai jauh dan dia akan mencari komunitas yang membuat dirinya eksis misalkan orang yang sholatnya tiga kali ngumpul dengan yang jarang sholat sama sekali Ya ustad ya ya aku ya di sana yang ikronya jilid tiga kumpul dengan yang buta huruf sama sekali kiai ya hadirin cari pergaulan yang banyak sia-sianya bahkan banyak maksiat kalau futur tuh nanti bisa dilihat dari cari teman biasanya temannya pecinta dunia pecinta hura-hura, pecinta kesia-siaan, pecinta dosa dan itu terus futur. Tidak ada kecemburuan sudah dan duniawi saja. Dominan duniawi. Gaulnya juga dengan orang yang pakai topeng lagi. Dan ingin eksis di kalangan ahli topeng. Gini botol mana tadi botol? Ah punten Kang, boleh pinjam botolnya? Terima kasih. Ini botol kalau minum gini berapa harganya Kang? 4000. Isinya air bening. Sekarang airnya kita ganti dengan jus sirsak. Berapa segini kira-kira? Hah? Tergantung saudara belinya yang mana ya. Sepuluh ribu lah ya Ada ada penambahan nilai tidak? Ganti sekarang Botolnya sama nih Ganti dengan madu Manfaat dari MK Afiat <clears throat> Kenapa sih saudara ketawa? Jangan nyebut promosi atau hadirin Emang begitu berapa madu segini madu asli bisa 50, 70, 100 benar botolnya sama jadi botol ini sebetulnya tergantung isi sekarang kita ganti pakai air comberan berapa botol ini Hah? ada yang mau beli bagaimana kalau dipakai maaf ya air pipisan boleh baledogen ada sini benar Ah sama kalau orang ngebagus-bagus casing kayak gitu tuh ada apa-apanya harta, gelar, pangkat, jabatan, baju penampilan popularitas cuman casing kalau isinya nggak pakai iman hanya jijai saja walaupun kaya raya penampilan indah Nah orang yang futur tuh nggak menyadari dari madu turun turun turun akhirnya jadi kotoran di sini. Nauzubillah. Makasih kang. Isi madu atau? <laughs> Apa yang menyebabkan futur? Tadi futurnya begitu ciri-cirinya. Ya apa yang menyebabkan? Satu maksiat. Jadi kalau kita nggak nahan-nahan nih <clears throat> maksiat itu <clears throat> kayak tinta gitu, ceplok aja ke cermin hati. Lama-lama ceplok, ceplok, ceplok, gelap tuh hati itu Boro-boro orang lain bercermin, kita aja nggak bisa bercermin ke diri sendiri. Jadi hati-hati nih jangan nyoba-nyoba maksiat aduh astagfirullah karena maksiat itu nafsu nafsu itu seperti minum air laut makin diminum makin haus pertama sekedipan ting lama-lama ting ting ting ting dan gak mempan sekedip lama-lama ting Nah begitulah. Pasti grafiknya itu naik. Dan ujungnya, auzubillah. Apalagi yang menyebabkan cepat putus, salah gaul. Itu tadi akibat dari salah gaul itu akan makin buruk gaul. Salah milih teman, bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum bergaul dengan pandai besi <clears throat> bau bakaran atau terperciki api jadi kita salah gaul bisa rusak hadirin dulu waktu zaman Aagim zaman itulah ya Aslem saya diuji dengan popularitas salah gaul walaupun terkenal banyak yang suka sebagian karena nontonnya cuma sebentar di TV ya tapi orang yang tahu sehari-hari pasti tahu modal AA beda dengan orang yang cuma datang ke sini di potret. salah gaul gaulnya dengan orang kaya para pejabat artis jadi gayanya juga beda teman-teman saya santri yang bagian jadi sekretaris gitu ya yang mendampingi juga jadi seperti pas pampers ada pasukan pengawal presiden ini pas pampers lah ya sama gayanya prosedurnya sama gitu karena kebanyakan gaul dengan pejabat jadi jadi kiai teh seperti gaya pejabat padahal Rasulullah nggak begitu jadi salah gaul itu membuat salah standar dalam hidup ini. Makanya hati-hati, hati-hati kalau punya teman, ya, punya lingkungan. Ah, kan kita nggak mungkin ada di sini terus. Benar, di sini itu charger. Benar juga kalau di charge terus mah kurang bagus ya. Harus ada saatnya dipakai tuh HP. Tapi jangan lupa chargernya. Sekarang ada power bank, ya Jangan lupa power bank kalau nggak kemana-mana cari colokan. Sekarang nggak pernah dicas, bagus apapun HP udah nggak bisa manfaat, betul? Nah pentingnya lingkungan baik itu supaya kita bisa datang ke sana mewarnai, bukan kita yang diwarnai. Kita jadi ragi yang membuat singkong jadi tape. Jadi kita pentingnya berkumpul dengan orang baik itu adalah menguatkan energi kita Nah kalau kita sudah kumpul dominannya dengan kesana udah jadi begitu rusak, ketemu orang baik takut. Jadi keder. Kalau sudah banyak maksiat kan malu mau ketemu orang yang kita anggap lebih baik kita. Satu apa tadi yang bikin mulai ngaco tuh? Maksiat dua. Yang ketiga, kurang ilmu atau ilmu yang dipelajarinya enggak ini enggak pas dengan tuntunan Rasul jadi akibatnya amalannya juga kurang pas atau salah walaupun semangat beramal tapi kalau salah tidak ada nilai ruhiyahnya tidak tidak kena ke hatinya Jadi kita bisa futur itu kalau ilmunya kurang. Dia sudah berilmu tapi jarang ke pengajian. Itu juga sama nggak ketemu charger. Atau beramal berlebihan. Ini juga bisa bikin futur. Target saya sehari 25 juz. Atau sehari aja udah cukup hadirin. Selebihnya kapok ya. Saya mau tahajud satu rokaat tiga surat yang panjang-panjang Al-Baqarah apalagi kelihatannya cuma sekali-kalinya tuh tahajudnya kapok hadirin ah yang ngalir sih ya karena dalam Islam itu adua muha wa inqol. Amalan yang disukai Allah tuh yang dawam walaupun sedikit. Jadi kalau kita berlebihan dalam agama, berlebihan sehingga tidak proporsional, ini akan membuat futur. Sama dalam apapun. Kondisi kita berbeda satu sama lain. Fisik, mental, ilmu, kesibukan. Nah, kita nggak usah semuanya disamaratakan kalau kondisinya berbeda-beda kalau memaksakan diri terus ya seperti yang push up oh, ah, si itu hebat push up berembeng dia paksakan push up sampai bergetar 50 sehari besok seperti apa mereng kapoknya orang mau push up dan gak bisa bergerak ke Allah mah nggak usah berlebihan nah orang yang suka berlebihan emosional cenderung mogok nanti amal bertahap yang penting istiqomah wa enkol walaupun sedikit <clears throat> tahajud dua rakaat dua rakaat aja istirahat dua rakaat lagi baru sesudah itu dua rakaat tambah dua rakaat tutup aja witir sudah nggak kuat sebelas dua rakaat aja ya udah itu dua rakaat lagi sama dua rakaat hadirin hati-hati bagi yang punya target-target emosional bisa mogok tuh termasuk yang target hafalan Qurannya terlalu emosional saya ingin satu bulan hafal Quran Selain bisa stres, tidak tidak menikmati indahnya Quran misalkan dan bisa kapok itu. Nah, saudaraku sekalian, satu apa tadi? Maksiat, dua <clears throat> lingkungan, tiga kurang ilmu atau ilmu yang dipelajarinya tidak syar'i. <clears throat> Sehingga amalan-amalkan ini dua juta kali walaupun amalannya istighfar tapi dua juta kali nggak bisa apa-apa itu kemudian apa barusan apa yang kelima berlebihan pokoknya emosional di dalam agama termasuk terlalu semangat berjuang gitu ya jihad jihad tapi tidak seimbang dengan ilmu tidak seimbang dengan ibadah tidak seimbang dengan hak-hak lain itu juga tidak akan tidak akan bisa istiqomah karena memang satu satu yang bagus itu yang menengah yang bisa enak tuh yang menengah tidak boleh emosional dalam lebih juga dalam kurang kira-kira apalagi yang bisa bikin futur cum makanan haram coba pisang goreng halal atau haram tergantung sekarang beli pisang goreng tiga, ngambil empat. Itu yang satu. Atau temen punya pisang goreng, dia lagi sholat sunnah, kita lihat meja tadi nggak ada pisang, sekarang ada pisang. Bukankah ini rezeki yang tidak disangka-sangka? <laughs> Telan aja. Hati-hati itu hadirin. Masuk ke kamar mandi ada sampo punya temen rejel. Biasanya dia dikit kalau punya dia sendiri. mewah punya. Segala disampoan. Oh, gosob kopiah, gosob baju, gosob bukan punya kita. Mukena di masjid ada dua losin. Misal sekarang tinggal delapan. Kemana itu yang lain? dipakai tahajud sampai bersimbah air mata aja nggak diterima udah gosok itu mengeraskan hati hati-hati hadirin walaupun barangnya halal diperoleh dengan cara yang haram jadi haram makin banyak yang haram masuk ke tubuh yang dipakai langsung iman kita jadi mulai mengeras hati kita semakin mengeras apalagi Udah tegang begini, kenapa seperti yang menjiwai ada. Sekarang bagaimana mengobatinya? Satu, rahasianya adalah tafakur. Karena kalau nggak menyempatkan tafakur, kan turun iman tuh pelan-pelan ya. Nggak terasa tiba-tiba anjlok udah di sini. Memang iman itu turun naik, tapi yang benar begini turun sadar bahaya nih naik nanti ada saatnya lagi lempeng eh yang jelek begini eh, hmm. Hmm. eh. dari suaranya aja udah jelek banget tadi harus ada saat tafakur jadi kita harus punya berkala misal habis sholat aduh kok sholat saya gini banget fatihah nggak dapet Pada pernah merasakan nikmatnya fatihah bismillahirrahmanirrahim dekat itu Alhamdulillahirrabbilalamin. segala puji bagimu ya Allah hambaku memujiku Kan dibalas tuh. Tapi sering kali Fatihah tuh lewat saja. Kita nggak sadar sudah Fatihah. Bahkan nanya, udah belum Fatihahnya? Nanya sama siapa hadirin? Hanya kita merenung, kita eh, udah belum Fatihahnya? Asa udah itu ya. Buktinya itu udah ruku. Awalnya kan bareng tadi kan? Kalau gitu udah, berarti udah kan Allah. Ini itu gitu khususnya teh nggak jelas hadirin termasuk sujud kita lama mikir ini teh ke satu atau kedua kenapa ketawanya begitu ha? pasti ada yang ngomong aku menjiwai banget diam ya astagfirullah kan malu hadirin ini sholat cuma serokaat udah tahiyat akhir Jadi kita teh boro-boro ingat penilaian Allah. Aduh, itu loh kata ada dua atau satu. Kalau sekarang ujuk-ujuk tahiyat, gimana kalau satu? Kalau ditambahin asa panjang tuh, capek. Coba itu. Saudara ketawanya ketawa mencurigakan ini. Ketawa pengalaman. Ah juga gitu. Memang. Astagfirullah. Kalau lagi futur tuh begitu, Pak Makanya habis sholat itu harus mikir. Adanya istighfar itu, astagfirullah ya Allah. Berapa persen saya dapat sholat ini? Ah, saya lagi futur nih. Ini buruk sekali sholat saya. Nanti malam sebelum tidur, tafakur lagi. Aduh, kenapa saya sholat telat? Cuma dapat berapa yang jamaah? Astagfirullah saya biasa berjamaah, tapi ini jadi lambat begini. Kenapa jadi sering diakhirkan? Nah, kalau nggak pernah evaluasi, itu dianggap biasa tuh. Makanya kekuatannya adalah tafakur. Harus mulai berani sistematis. Kenapa saya ngobrol begini? Kenapa tadi saya dengan orang kayak gitu? Ah, ada yang salah nih. Termasuk tahajud evaluasi. Ini hati saya gersang enggak? Kenapa asa kering? Kan pasti kerasa kalau lagi kering ya. Oh, salah satu ciri futur sering ribut sama umat Islam, kurang kasih sayang. Jadi alih-alih lawannya musuh, kalau lagi futur mah lawannya umat Islam sendiri, saudara sendiri gitu. Lebih banyak mempermasalahkan yang tidak perlu jadi masalah daripada sibuk mempersatukan. Emang begitu kalau sudah futur tuh semuanya serba nafsu, emosional. Dari semangat bersatu kurang semangatnya. Semangatnya menyikut nanti. Nauzubillah min Kalau orang sudah futur begitu. Bisa bersahabat dengan lawan dan memusuhi kawan. Astagfirullahaladzim. Jadi yang pertama luangkan tafakur diam harus ada waktu di masjid saya teh bener nggak ini dulu saya merasakan nikmatnya baca Quran kenapa jadi sekarang tinggal satu halaman saya dulu saum Daud misal ya saya pernah saum Daud kenapa sekarang Adan duhur aja udah buka habis sama kan adanya dengan adan maghrib ya ya tapi kan waktunya Kenapa meninggal ketai jam 10 tuh ya? Lihat kerupuk tuh kayaknya gurih gitu. <laughs> eh serius hadirin. Sedekah juga. Uang ya kalau udah futur lebih nikmat untuk beli hal-hal yang tidak manfaat daripada untuk sodako Kalau udah futur tuh pengeluaran untuk nafsu tuh besar. Untuk sepatu, jam yang nggak ada apa-apanya kan jam juga sama aja lah ya kecepatannya emang kalau mahal lebih cepat enggak kan dan gak ada yang tahu lagi model kita itu jam mahal benar percuma lah model kita beli jam yang mahal-mahal gak ada yang percaya ori oh, ini oh iya iya iya ya, kami percaya orang kan melihat layout kita ya nggak cocok tidak dengan <laughs> Kalau kita jenis KW kayak gini biasa. Hadirin Satu Harus tafakur Dua Kalau kita sudah menyadari ini kita menurun Gempuran pertamanya adalah Tobat Harus minta ampun Ini teh pengkhianatan ke Allah benar Allah sudah memberi segitu banyaknya nikmat, kita semakin menjauh dari Allah. Air mata tobat. Jadi harus istighfar. Ampun. Nah Allah tahu nih. Kita lagi tafakur juga Allah tahu. Lagi dia mikir, itu Allah pasti melihat. Ikhtiar kita habis sholat, ngahuleng gitu. Astagfirullah. Nah Allah tahu larinya pikiran kita, Allah juga tahu gejolak-gejolak hati kita yang mau mengakui ini saya lagi nggak bener nih ada yang salah pada diri saya nggak begini nih seharusnya ini bahaya nih kalau saya turun terus saya nggak bisa ngerem cilaka gimana kalau saya mati lagi begini gimana kalau saya mati lagi ngegampangin maksiat gimana kalau saya mati sebelum sholat gimana kalau saya mati lagi berlumur air nah itu tafakur tuh harus ke sana resiko tertingginya apa mau sampai kapan begini oh begini terus apa yang bisa dilakukan dengan futur ini Gak ada wibawa di rumah Gak ada kekuatan apa-apa kita ini Jauh dari pertolongan Allah Kalau kita udah gak disukai Allah Siapa lagi yang nolong kita Urusan Urusan tuh mudah tuh kalau dimudahkan Allah hadirin bukan perkara pinter. Kita dihormati orang bukan karena kita jago nutupin aib. Karena Allah aja nggak ngebuka. Kalau Allah membuka, hai udah nggak bisa apa-apa nih. Kalau aib kita dibuka, nggak bisa diakalin, kebuka saja. Gitu. Afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Belajar berpikir resiko yang bekal nimpa gimana kalau saya mati lagi begini? Satu saat dulu, dulu sekali ya, pertama kali diundang ke Jerman, ada teman. kita lihat itu yuk lampu merah, mengerti mungkin ya, bukan lampu merah daerah merah, eh, lampu merah masih juga tahu. <clears throat> Ternyata lihat orang yang ada di etalase-etalase waduh stres bukan apa-apa takut mati di sana ya telah wafat Ustadz Abdullah Gimnastiar shock melihat yang di dalam etalase karena anjur hadirinnya <laughs> kalau ingat mati itu bisa bagian daripada rem yang menyadarkan nasihat tentang kematian ini harusnya bertenaga untuk menyadarkan kita bangkit kembali. Nah, mulailah dengan memperbanyak istighfar hadirin. Astagfirullah ya Allah. Ampun ya Allah. Ampun. Nah, istighfarnya bukan hanya bahasa Arab tanpa isi ya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah, astagfirullah. tidak sepenuhnya salah hadirin tapi tidak nggak ada isinya ya kan dari permohonan maaf itu yang penting mah ada penyesalannya coba mau ada orang bikin salah ke kita ini sebetulnya tidak disamakan dengan istighfar ya datang minta maaf maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin maafin kira-kira mau dimaafkan tidak ada kalau secara manusia mah rada susah ya tapi mudah-mudahan kalau istighfar ke Allah walaupun belum begitu dalam gitu ya astagfirullahaladzim karena beda dengan ke orang dengan ke Allah tuh ya tapi kalau pakai isi kan lebih bagus astagfirullah Ya Allah, ya Allah ampun, ya Allah. Aduh, ya Allah ampun, ya Allah. Nah, itu dilihat tuh oleh Allah tuh. Aku salah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahir. Kita simak dulu ayat-ayat tentang surat Asy-Syura ayat 30 31. Surat Asy-Syura ayat 30 31. Eh, makasih Kang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak akan memperoleh pelindung atau penolong selain Allah. Begitulah hadirin semua kerusakan iman kita adalah buah daripada dosa kita sendiri. Makanya tobat, tobat, tobat. Kalau merasa dosa kita, oh saya sudah terlalu cinta dunia nih. Tobatnya ada lagi Allahumma inni a'udu bika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, kami hamba berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau terhadap apa-apa yang hamba tahu dan kami mohon ampun kepadamu hamba mohon ampunanmu dari apa-apa yang hamba tidak tahu saudara yang lagi mabok asmara ya sampai menuhankan yang dicintainya doa ini nih siapa tahu ada yang dituhankan oleh kita sehingga pikiran kita kesana terus waktu kita, tenaga, biaya, emosi, semua ke sana ke Allahnya jadi sisa. Nah, harus minta tolong. Jadi selain minta ampun, minta ditolong juga. Salah satu doanya adalah ya muqallibal Kulub sabit kolbi ala dini. Ulangi, ya muqallibal Kulub sabit kolbi ala dini. Sekali lagi, harus minta serius, minta ke Allah ya. Karena yang membulak-balik hati ini adalah Allah. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan nanti ini dalam agamamu. Jangan sampai nauzubillah dicabut nikmat iman ini. Berapa banyak yang asalnya ahli masjid sekarang nggak pernah ke masjid? Berapa banyak yang asalnya ahli dakwah sekarang tidak mau lagi berdakwah? Berapa banyak yang hafal Quran dan tidak lagi mau murojaah? Betul? Kalau Allah cabut mah lewat saja kita ini. Makanya harus selalu minta tolong. Tidak aman kita ini. Kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil minta ampun juga minta tolong kepada Allah. Nah, sesudah itu masuklah ke Allahumma paksakan diriku jadi minta dipaksa jadi sekarang mah nggak boleh gini gini kalau kita lari makin pelan paksa diri kita bisa lari cepat buktinya kalau ada anjing bisa ya kan tergantung anjingnya memang kalau anjingnya ompong sempoyongan tapi kalau dikejar anjing bermain, oh kita baru tahu tuh bisa ngeloncatin pagar setinggi itu. Artinya kita sebetulnya punya energi ini. tergantung merasa terancam atau tidak. Sepakat? Nah, kalau kita kurang merasa terancam oleh futur, energi kita tidak besar. Ah, saya bisa hancur nih. Saya bisa hancur nih, bisa suul khotimah nih. Saya bisa menghancurkan keluarga, bisa menghancurkan umat, Astagfirullah. Nah, harusnya bangkit dari sana. Setan itu cuman ngebisikin, nggak bisa ngedengkek kita, nggak bisa smackdown, nggak bisa dia macam cuman ngebisikin bangun jam 3 Shh, tenang jamnya jarum panjangnya harusnya pas diangkat tiga ya itu masih ada lima menit tenang aja luruskan badan tarik selimut dikit ke atas ya tepuk-tepuk pada miring ya tenang tenang ya nanti pas jangan angka jarum panjang angka 12 dia bangun tapi jarum pendeknya angka 6 gitu kan. oh iya setan mah cuma ngebisikin aja dan caranya adalah bisikan setan itu seperti triplek lapuk yang sepertinya tembok. padahal lapuk sekali kalau digini, ngegebros tuh. Cuman itu tuh. Jadi kalau kita merasa ditipu, oh ini setan. Aku tahu tipuan setan tuh, cirinya tipuan setan itu cocok dengan yang nafsu sukai. Nah setan mau nggak ngebisikin dengan apa yang Allah sukai. Kalaupun ada seperti yang yang Allah sukai hanya manuver saja untuk membuat terjerumus lebih besar lagi makanya kalau mau mau ngedobrak misalkan aduh malas baca Quran pegang Quran tuh ya Ayah, danah kalau kita gitu baca yang pendek aja ulhu allahu ahad ina atau ina buka sabihisma oh paksakan Gak akan ngelawan itu setan, betulan. Sama kayak mau sedekah juga. Kalau saudara megang 50 ribuan dengan 2 ribuan, mana bisikan setanan? <laughs> mana yang saudara ikuti? Saya tetap 50 ribu ah, tapi nanti suatu saat. Setan mah mau sedekah juga, tunda nanti ajalah di sana ada cancelingkan udah kedorong-dorong oh udah kencengnya jauh nanti terus saya nggak jadi semuanya dengan judul bagaimana entar itu entar entar sedikit lagi ya ayo harus tenang entar biarlah orang lain jam kita kan udah sering di pertama bagian orang lain sekarang gitu soalnya memang ya Nah diri sekalian kata kuncinya dobrak dengan paksakan diri. Enggak pengen saum, saum. Tiap mau buka tahan, tahan sampai enggak kuat baru buka. Ya harus dipaksa. Enggak mau baca Quran pegang Quran. Enggak mau ke masjid berangkat ke masjid. Enggak mau tahajud bangun alarm bunyikan tiga segala palu. Wah, pokoknya mak lawan. Allah ngeliat nih bagaimana upaya kita ngelawan ini dan janji Allah walladzina jahadu fina lanah nahum suburan silakan bacakan Ustaz ayatnya Terus ada hadisnya? ya, hadisnya silakan kalau bisa dengan Terus ya. panjang nggak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Hurairah radhiyallahu an beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Namun keduanya tetap memiliki kebaikan. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah jika tertimpa suatu musibah, maka jangan engkau mengatakan, "Seandainya aku lakukan demikian dan demikian." Akan tetapi, hendaklah engkau katakan, "Ini sudah takdir Allah." Setiap apa yang telah Dia kehendaki, maka pasti terjadi, karena sesungguhnya perkataan "lau" atau "seandainya" itu sesungguhnya dapat membuka pintu setan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah beramal salih sebelum datangnya tujuh macam perkara. Apakah kalian menantikan kepakiran yang membuat lupa atau kekayaan yang menyebabkan kalian melampaui batas atau tibanya penyakit yang merusak atau usia tua yang menyebabkan lemah atau tibanya kematian yang sangat cepat atau Dajjal yang merupakan seburuk-buruk makhluk yang ditunggu atau tibanya hari kiamat dan hari kiamat itu lebih memilukan bencananya serta lebih pahit hadis riwayat Imam At-Tirmidzi Hadirin jadi memaksakan diri ini untuk kebaikan ya karena kita sudah punya standar itu tapi kita lemah, kita kembali ke standar itu. Bukan untuk berlebihan, tapi memang itulah yang semestinya. Jelas kalau yang berlebihan kan melampaui dari yang semestinya. Nah, untuk hal ini bisa kita lakukan dengan target. Saya buat target, pokoknya istighfar minimal seribu kali pakai isi. Saya tidak mau ketinggalan takbiratul ikhram Takbir pertama imam selama 40 hari target pokoknya kalau gagal beri sanksi saya akan sedekah seribu ah, bekal gagal ya harus yang nendang yang membuat surat jaket kesayangan disedekahkan oh. ah, sanksinya harus sanksi yang membuat saudara takut ya jangan pokoknya saya gagal sholat tepat waktu sedekah 500 pasti gagal terus harus yang nendang nendang pakai target pakai sanksi dan pakai tim jadi minta bantuan ke temen. tolong ingetin saya tolong bantu saya itu memacu kita seperti yang punya grup odoj ya one day one juice itu ada kecenderungan lebih disiplin dibanding yang tidak punya grup saya juga ada grup anak yang bagian menilainya ayo bapak ayo bapak ya gaida ini juga bapak juga sedang hmm, ada aja alasan tuh ya sampai kata anak tuh bapak katanya awalilah segalanya dengan Al-Quran dulu insya Allah Allah akan memudahkan urusan-urusan perasaan itu cara saya dulu ya kadang harus diingatkan kembali oleh yang lain ya makanya buat sistem yang membuat kita terpacu untuk patuh mengejar target dan mendapat sanksi bantu oleh keluarga oleh siapa teman ini penting hadirin karena dalam rangka kembali untuk ke keyakinan yang lebih ajaib. ada waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana surat Al-Ankabut ayat 69. Al-Ankabut ayat 69 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. وإن الله لمع المحسنين orang-orang yang berjihad untuk mencari keluhan kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allah lihat perjuangan kita hadirin. Yang biasa pegang HP berlebihan mulai disiplin ya. Contohlah dari Ronaldo sepak bola tidak pernah bawa HP karena bisa kebayang apa sini mal gol betul ayolah hadirin memang HP di masjid banyak fungsi ada Al-Quran, ada merekam, ada mencatat jujurlah dipakai apa di sini ya kalau kira-kira hanya dipakai sia-sia udah matiin saja baik-baik aja kok ini HP kecanggihan segala ada segala keliat gara-gara HP mata tidak terjaga ganti pakai HP jadul ya pakai HP jadul juga saya sekerjaan telepon terus jangan beli pulsa khusus buat nerimanya sepi dunia ya mau tidur matiin Nanti kan saya jam tiga harus ngebangunin teman-teman. Benar ngebangunin teman-teman? Atau pengen pamer? Udah bangun. Jam tiga broadcast. Sahabatku sekalian. Inilah saat yang paling mustajab. Saat dikukurkan dosa-dosa. Diampuni aib-aib. Diterimanya setiap doa. Bangun. Bangun mah tetap bae ngebalesin WA ah, eh, ngendang terus sampai komat nah temennya juga yang dapat kiriman tuh oh broadcast lagi oleh dia dan semuanya pada WA ah, WA sampai subuh udah nggak ada ruhnya dan niatnya juga pamer kalau kira-kira ngebangunin orang hanya niat pamer udahlah nggak usah ngebangunin orang jangan diterima oleh Allah juga mendingan di ovin atau di mode pesawat dah aman apalagi yang bisa membuat kita terjerumus dosa up astagfirullahaladzim saudara yang punya pacar pikir-pikir baik-baik kenapa pada nunuk beginian kalau kira-kira ini pacar ini nambah iman Oh iya ah. Buktinya saya jadi sering ngaji sama dia. Pak. ngaji berdua tahajud bersama. Apa ini? Muhasabah. Muhasabah, muhasabah non pedut kok. Masa tahajud berdua tengah malam itu mengeres. Hati-hati beranikan untuk putus. Ha, ah, putus baru nyambung. Ah mumpung belum kebelit ya harus berani hadirin harus berani yang punya hobi mancing terus ya lewat udah beli ikan cantelin sendiri beres ini, ya beres daripada kita buang waktu di sana catur long hati-hati yang punya hobi dan melalaikan disiplin ganti hobinya dengan sesuatu yang tidak melalaikan ke Allah punya barang-barang bagus sekali dilihat terus sedekahkan kan ada barang yang nyiksa itu ya bagusnya jadi senang pamer takut disaingin orang dah sedekahkan yang rambutnya nyiksa karena pengen gundulin eh ini serius mujahadah kan ada tuh yang diper, diperbudak oleh rambut sampai pakai kopea sayang udah bisa deple parah kemana-mana bawa aja udah gundul aman dunia baik-baik saja saudara gundul benar itu SSG kemarin di gundulan hari rupa hari ini serius yang sering diperbudak oleh sesuatu kalau lagi mujahadah dobrak saja tidak tidak yang pamer terus misalkan barang bagus atau apa bagus sudah pakai yang sederhana mulai harus diperiksa makanya tafakur itu supaya tahu penyakitnya dan dimujahadahkan itu ya yang terlalu cinta kepada benda kepada makhluk itu harus ditekan sedemikian rupa jangan sampai bisa putus. Hadirin sekalian, ini seri pertama. Mudah-mudahan kalau ada umur kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Sudah jam 9. Alhamdulillah. An? Satu ayat terakhir silakan. Surat Al-Imran ayat 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah maha mengetahui. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat sekalian, selamat bertafakur, jujur melihat keadaan diri, waspadalah, jangan sampai mati suul khotimah. Jangan gadaikan kedudukan di sisi Allah hanya kesenangan fata morgana yang sepertinya indah padahal membinasakan tidak ada kebahagiaan tidak ada kemuliaan yang hakiki tidak ada keselamatan kecuali hanya karena dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dunia berikut isinya tidak akan membahagiakan kita yang sesungguhnya semoga kita tidak tertipu oleh silau dunia dan jebakan nafsu Amin ya rabbal alamin.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 Allah tahu dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Astagfirullahaladzim Ada istighfar hadirin Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Istighfar sambil buka lembaran-lembaran hitam lembaran-lembaran kelam Allah tahu apapun yang kita lakukan hadirin istighfar yang punya masa lalu hitam astagfirullahaladzim istighfar yang hidupnya musrik yang diperbudak oleh sesuatu selain Allah istighfar yang hidupnya munafik yang hanya membagus-bagus topeng padahal isinya busuk ikhwan yang pernah mendekati zina yang matanya berzina yang pikirannya kotor yang mulutnya hina kotor istighfar yang mulutnya sering bergibah pernah menyebar fitnah Astagfirullah Ingat dosa yang dilakukan tubuh ini ini. Kelak akan bersaksi tubuh ini Astagfirullah Ingat-ingat maksiat yang dilakukan tubuh sering menyakiti orang tuanya yang menyia-nyiakan ibu bapak, yang air susu dibalas air tua, istighfar yang kurang peduli kepada orang tua kata-katanya sering mengiris hati yang kikir kepada ibu bapaknya sendiri. Astagfirullah. Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا وتوبة نسوها وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوين علينا في سكرة الموت اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ولوالدين وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر مجاهدين في كل مكان في كل zaman Ya Allah Jadikan saat ini saat mustajab doa Kami hanya hambamu yang bergelimang dosa Yang tidak punya apa-apa selain yang engkau beri Jadikan saat ini saat engkau jamu kami semua dengan mustajabnya doa. Siapa lagi yang bisa menolong kami selain hanya engkau. Taqabbal minna ya Allah innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Doalah masing-masing hadirin amin. Bagi yang ingin doa, doalah. Inilah supaya bisa diberi kekuatan menghindari maksiat. Minta supaya diberi kesanggupan menjauhi dosa. Ya Allah. Amin ya Allah. Tuhan yang sedang sakit lahir wal batinnya ya Allah berikan kekuatan bagi yang lemah iman lemah fisik cukupi ya Allah hanya dengan rizkimu yang halal barokah lepaskan dari lilitan hutang ya Allah jangan biarkan kami mati membawa hutang Ya Allah berikan pendamping terbaik yang menantikan jodoh darimu Pernikahan yang barokah Rumah tangga sakinah keturunan yang soleh soleha, keluarga hafiz hafizoh yang istiqomah. Undang ke Baitullah jamaah ini ya Allah. Ya Allah berikan kepada kami nikmatnya ibadah. Jauhkan dari kami semua bala wal fitnah. Istiqomahkan kami ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. kepada Ratu Cikuluman pada itana itana wa blana min ladun karahmah innaka antal wahab ya mukallibal kulub sabit kulubana ala diri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Doakan tanggal 17 November kita itikaf di Masjid Musdai dan 18 yang kita bergerak menuju Gasibu Milad Darut Tauhid ya. Mudah-mudahan akan banyak hikmah bagi kebaikan kita dan negeri kita ini. Usahakan semua nanti bisa ikut ya. Tanggal 17 November hari Jumat malam Sabtu itikaf dan Sabtu paginya kita acara di Gasibu jadi gerak jalannya hanya dari Masjid Pusdai ke lapangan Gasibu catat dan berusaha hadir ya doa akhir majelis subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh